Amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, para sa'imin dan sa'imat yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dari Ciputat ke tempat ini, kami tadi tengok-tengok kanan kiri. Ada beberapa semantik yang sempat kami baca. Yang pertama ada tulisan tingkatkan ukhuwah Islamiyah ukhuwah basyariah dan ukhuwah wataniyah. Ada lagi teguran iman perkokoh ukhuwah. Ada lagi sucikan hati perkuat silaturahmi. Nah, beberapa semangat ini tandanya menghendaki atau mendorong kita untuk mempererat persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamnya dan itu suatu hal yang sangat wajar saja bahkan suatu keharusan apalagi pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang bernama Hudaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan banyak orang selalu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan-kebaikan. Tapi kami, kata beliau, bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan. Tujuannya untuk apa? Agar kami dapat menghindari keburukan-keburukan itu. Dalam doa kita juga ada yang sering diucapkan Allahumma arinal batila batilan Farzukna sinabat Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang tidak benar itu adalah tidak benar dan berilah kekuatan kami untuk menghindarinya. Oleh sebab itu, topik yang akan kita eh, bahas atau kita ketahui hari ini bukan bagaimana memperkokoh ukhuwah Islamnya, tapi justru apa kiatnya lawan-lawan Islam untuk menghancurkan ukhuwah Islamnya, agar kita tahu bahwa kita itu dihancurkan dan akan dihancurkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sejak beberapa tahun, tahun terakhir kami mencoba mengamati bagaimana mengoyak ukhuwah Islamnya, bagaimana merusak, merobek persatuan dan persaudaraan Islam. Maka kami mencoba menyimpulkan sekurang-kurangnya ada tiga pihak untuk merusak ukhuwah Islamnya. Yang pertama, yang pertama ya, dari jalur politik Sebagai contoh, baik yang sifatnya nasional maupun yang sifatnya internasional. Yang nasional misalnya, hampir tidak ada partai yang berbasis umat Islam, melainkan mesti dilanda oleh konflik yang berkepanjangan. Memang sengaja supaya mereka berkelahi Nanti kita akan lihat siapa sebenarnya aktor intelektualnya. Kemana benang merah dapat ditarik. Ini yang level nasional. Yang level internasional, misalnya kita dapat melihat bagaimana saudara kandung dari ibu pertiwi yang bernama Palestina melahirkan dua anak kandung yang satu namanya Fatah, yang satu namanya Hamas. Saudara kandung, seibu berdiri. Tapi Hamas dengan Fatah selalu berkelahi dan saling bunuh membunuh. Inilah yang perlu kita waspadai dan kita perlu memperhatikan. Dan itu semuanya ada aktor aktor intelektualnya. Yang pertama dari cara politik, yang kedua dengan melahirkan paham-paham atau ajaran-ajaran yang seolah-olah adalah ajaran Islam, tapi sebenarnya justru berlawanan dengan Islam. Kita tahu siapa ya Lia Aminuddin misalnya seorang yang bernama Asli Samsuryati kemudian menamakan dirinya Lia Aminuddin dan terakhir menjadi Lia Eden yang terakhir ajarannya adalah dia menikah dengan malaikat Jibril dan sekarang dalam penjara difonis dua tahun kami waktu dia disidangkan dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat di Jalan Raja Mata. Kami diminta oleh kepolisian dan untuk menjadi saksi ahli tentang kasus dia ini. Ketika dia sedang diadili, kami di ruang tunggu dengan beberapa aparat kepolisian. Waktu itu seorang aparat mengatakan kepada saya, kami di belakang Lia ini adalah Amerika. Cuma sulit dibuktikan. Ini, ini kata-kata ini saya rekam sekali. Seorang aparat mengatakan demikian. Paham-paham seperti ini, meskipun sekarang yang menyesuskan, sebut saja di penjara, suatu saat akan muncul lagi. Kita lihat misalnya di Jawa Timur dulu pernah ada seorang yang menurut logat Jawa Timur disebut dengan Gus Roy yang punya madhab baru bahwa semayang itu boleh memakai bahasa Jawa atau boleh memakai bahasa Indonesia. paham hal seperti ini akan selalu muncul. Karena apa? Karena ada yang memunculkan. Tujuannya untuk apa? Agar umat Islam bergeleng aja, kan? ribut dengan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Nanti akan kami terangkan. Benang merahnya kemana? Siapa aktor intelektual? Di Batam, kami bulan Januari diundang oleh Majelis Ulama Indonesia Batam. Di sana kami diberitahu ada pengajian yang namanya pengajian Al-Qiyadah Hebatnya pengajian Aisyah setiap pengajian semua yang kita simakkan. Nah, ajarannya meresahkan umat. Mengapa? Di antara ajarannya adalah tidak mempercayai adanya malaikat dan setan. Padahal mainstream umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, mempercayai adanya malaikat dan adanya setan. Menurut pengajian Al-Qiyadah, malaikat adalah diri kita sendiri, setan juga adalah diri kita sendiri. Ketika kita mau berbuat baik, itulah diri kita malaikat. Ketika kita mau berbuat jahat, itulah diri kita setan. Karena diprotes oleh banyak orang, akhirnya majelis ulama memanggil pimpinan pengajian itu. Dipanggil ke majelis ulama di kantornya di masjid raya Batam, Jalan Engku Putri, Batam. Ditanya oleh Majelis Ulama, kalau Anda punya pendapat bahwa setan atau malaikat seperti itu, sementara Al-Quran dalam surah Fatir mengatakan malaikat itu adalah uli ajnihatin masna wa sulasa warubah Alhamdulillahilladzi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa Malaikat telah dijadikan oleh Allah sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap dua, tiga, atau Coba dibukakan Al-Quran surat Fatir awal surat Fatir oleh Majelis Ulama ini tadi Batam. Dipersilakan silakan baca coba. Ternyata pimpinan pengajian itu tidak bisa membaca Al-Quran. Sungguh, sungguh suatu hal yang aneh. Ketika ditanya dari mana kamu mendapat duit, dapat uang sehingga mampu memberikan makan kepada jemaah yang katanya lebih dari 100 orang itu tiap pengajian. Dia menjawab ada yang menyponsori pengajian kami. Itu terjadi di Batam di Cibubur muncul sebuah agama baru menamakan agama Islam tetapi nabinya bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia merubah syahadatnya mengubah syahadatnya kalau syahadat umat Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dia syahadatnya yang kedua adalah pimpinan pengajian itu kalau misalnya sebut saja pimpinan pengajian itu namanya Haji Bodong, maka syahadat yang kedua, asyhadu anna Haji Bodong Rasulullah di Cikubur terdapat seperti itu. Di Tanah Abang seperti itu juga terjadi di dua tempat pengajian di Tanah Abang. Dan ini akan selalu muncul seperti ini karena apa? Ada aktor intelektual Dan yang pertama melalui jalur politik, yang kedua melahirkan paham-paham Islam yang baru yang seolah-olah paham Islam tapi sejatinya berlawanan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, dengan melakukan terorisme ajaran agama. Bukan terorisme dengan senjata bom. Ini bom juga, tapi bomnya ada tiga macam, yaitu BSK. Mereka melontarkan bom kepada selain kelompoknya. Bomnya yang paling ringan, ledakannya adalah namanya tadi saya sebutkan BSK. B bid'ah. S syirik dan yang paling dahsyat adalah bom kafir, yaitu menuduh orang yang selain kelompoknya sebagai pelaku bid'ah, sebagai pelaku syirik dan sebagai pelaku kafir. Ini kami amati ternyata rata dari Aceh sampai Papua. Ada seperti itu. Dan relatif dengan cara terorisme ajaran Islam mereka berhasil. Sebagai contoh, tahun 2004, tiga tahun yang lalu berarti kami diundang oleh Freeport di Tembagapura. Di sana ada masjid di komplek di kota Freeport itu namanya Alexa. Kalau ini Alexa. namanya Masjid Alexa. Freeport, ya, terutama Tembagapura adalah kawasan yang berada di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut, jadi dingin sekali. Subuh itu sangat dingin sekali. Waktu itu kami sholat, kami mencoba mundur dan saya hitung jemaahnya, satu sholat itu ada 93 orang. Kami kemudian berkata kepada pengurus masjid, bagus yang sholat jemaah subuh ternyata hampir 100 orang meskipun satu stop karena masjid memandang Apa kata pengurus masjid Pak Ustadz? Dulu justru sangat banyak sekali ada tiga stop berarti hampir 300 orang. Kemudian saya bertanya, kenapa sekarang menjadi satu stop? Itu Pak, ada yang selalu ngebom dengan tuduhan bid'ah. Ada yang selalu ngebom dengan tuduhan syirik ada yang ngebom dengan bom kafir sehingga dua stok 200 orang akhirnya daripada saya dibom terus sakit hati akhirnya nggak pernah datang ke masjid berhasillah akbar tua hingga masjid menjadi kosong seperti ini sekarang lebih hebat ya terorisme agama ini terorisme dengan mengebom BSK kelompok yang bukan dirinya adalah bid'ah, pelaku bid'ah, syirik dan kafir. Di Batam, kebetulan saya diundang ke Batam beberapa hari yang lalu. Ada kelompok yang sampai berani mengatakan bahwa membaca Yasin pada malam Jumat itu hukumnya haram dan bid'ah. Membaca Al-Quran kapan saja sebenarnya boleh silakan. Mau malam apa silakan. Apalagi malam Jumat adalah Sayyidul ayam. Ini dituduh sebagai bid'ah dan haram. Kelompok itu sampai terjadi perkelahian fisik dengan kelompok lain sampai di tangan itu lucu di Batam itu. Kami diundang ke sana untuk dialog dengan kelompok yang melontarkan bom bid'ah itu. Tapi sayang kelompok itu tidak mau berdialog dengan yang lain. Bebrek, mereka menganggap dirinya yang Islam, yang lain kafir semua. Gak ada artinya kelompok itu bagi dia. Gak perlu adanya dialog. Ada seorang yang kemudian masuk ke dalam kelompok itu, ternyata dia merekam satu kata-kata yang sangat berbahaya. Apa itu? Kelompok itu mengatakan, sekarang kita masih lemah, nanti kalau kita sudah kuat, Orang yang tidak sependapat dengan kita akan kita culik dan kita bunuh. Itu rekamannya yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Kami kemudian langsung teringat apa yang pernah terjadi di Mesir. Di Mesir ada kelompok yang tukang ngebom seperti ini, yang tukang mengkafirkan orang lain, mensyirikkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Namanya organisasi ini namanya adalah jamaah takfir wal hijrah namanya itu udah atau takfir kelompok yang mengkafirkan orang lain Syekh Muhammad Hussein al zahabi mantan menteri wakaf Mesir adalah salah satu korban dari kelompok atau takfir wal hijrah beliau diculik dan dibunuh oleh bahkan menurut berita yang kedua adalah korbannya siapa? Adalah Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat. Beliau juga orang yang dibunuh oleh kelompok jamaah atau Takbir wal Hijrah. Ini semuanya perlu kita waspadai. Ada orang mengatakan pakai pesi aja udah bisa. Haram masuk neraka. Jadi harus bagaimana? Harus pada terbang misalnya. Ini tanda orang tidak bisa memahami hadis. Serban itu adalah budaya Arab. Pisahkan coba antara agama Islam dengan budaya Arab. Maka Rasulullah mengatakan al farku baina imamatina wa imamatil musyrikin al-qalantur. Perbedaan antara surban kita orang Islam orang Arab yang Islam dan orang-orang musyrikin yang Arab adalah memakai kaki di dalamnya. Orang musyrikin juga memakai surban. Abu Jahal, Abu Lahab memakai surban juga. Tapi nggak memakai peci karena tidak pakai sholat. Peci itu perlunya agar surban ketika kita sholat, ketika kita rukuk, ketika sujud tidak jatuh. Maka surban itu adalah pakaian Arab bukan pakaian Islam. Tapi orang yang tidak memahami seperti itu menganggap itulah pakaian satu-satunya Islam. Sehingga orang yang nggak mau pakai, pakai serban dianggap sudah tidak mengikuti Rasulullah. Padahal Abu Jahal sudah pakai serban, Abu Lahab juga pakai serban. Sekarang kita lihat orang India agama Sikh juga pakai seroban. maka serban itu bukan pakaian Islam. Pakaian Islam itu asal memenuhi empat syarat T4 tutup orang, tidak transparan tidak ketat dan tidak menyerupai pakaian lawan jenis itu pakaian Islam mau modelnya bentuknya apa silakan tapi sekarang sengaja ada kelompok-kelompok yang mengeboh orang lain seperti itu kaum muslimin Islam mencoba siapa aktor intelektual 1889 lebih dari satu abad yang lalu di kota Basel di Swiss tokoh-tokoh pembesar dan petinggi-petinggi Yahudi sedunia mengadakan suatu konferensi muktamar hasil daripada muktamar itu dikumpulkan dalam satu keputusan yang disebut dengan protokol Zionisme. Waktu itu belum ada negara Israel. Mereka sepakat untuk mendirikan negara Israel Raya yang tempatnya adalah di Palestina sebagai pusatnya dengan batas-batas wilayah ke barat sampai di Kairo, ke timur sampai di Baghdad dan ke selatan sampai di Madinah, bahkan ada yang mengatakan sampai di Mekah, utara sampai Turki. Itulah Israel Raya yang disitukan disepakati oleh petinggi-petinggi Yahudi, Zionisme Internasional pada tahun 1889. Keputusan itu bocor, akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diterjemahkan juga dalam bahasa Arab, dan pernah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Dulu terjemahkan oleh PP Muhammadiyah. Tapi tahu apa sekarang masih ada. Protokol Zionisme itu. Kalau kita satu ya, satu persatu poin-poin itu. Ya. Agar cita-cita dan program Zionisme tidak ada yang mengganggu. Maka umat-umat lain dibikin supaya sibuk dengan apa? Satu dengan hiburan maka dibikin hiburan sebanyak-banyaknya di tempat yang tidak ada hiburan dibikin hiburan yang kedua dibikin perlombaan Makanya namanya kondos-kondos dari tingkat RT sampai tingkat dunia diadakan ya, kondos apa saja termasuk kondos-kondos putri Indonesia itu ya pilihannya dari protokol Indonesia sampai kontes bibir, kontes rambut kontes kaki bahkan ada kontes undur-undur katanya nah salah satu poin agar kita- kita Zionisme lancar tidak ada yang mengganggu umat lain dibikin mereka sibuk berkelahi dengan temannya sendiri inilah yang saya sebut benang merahnya itu jauh lebih dari satu abad yang lalu. Maka apa yang muncul di kalangan umat Islam dengan kiat-kiat merusak ukhuwah Islamnya tadi, politik, membuat ajaran baru, melontarkan bom BSK, sejatinya adalah upaya-upaya orang-orang luar Islam, terutama Yahudi, untuk menghancurkan ukhuwah Islamnya Oleh sebab itu, melalui Ramadan di samping kita memperkat ukhuwah Islamnya kita waspadai hal-hal tersebut agar kita tahu setelah tahu kita bisa menghindari mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan terakhir kami mohon maaf atas segala kehilangan kami selama kami mengajar di Masjid Baitul Islam ini sekaligus kami mohon doa restu insya Allah besok kami akan pergi ke Kanada Aglu ke Kota Toronto dan lain-lain kebetulan ada yang nyuruh kami untuk sholat terawih di sana mudah-mudahan keberangkatan kami dan kepulangan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu halangan apapun sekian Allahumma fiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh